Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya bab zakat. Misalkan saya punya ladang tuh, cuma pengairannya tuh airnya tuh dapat enggak eh, uh, kata orang Jawa sih enggak ada udan Apa? dari pengairan pemerintah gitu. Bayar enggak? Bayar enggak? Bayar. Hmm, baik itu zakatnya full atau gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakatnya al-mu'asyarat, zakatnya terpertanian. Pertanian yang dimaksud adalah padi ya. Dengan pengairan yang pengairannya ternyata tidak dari alami. Jadi ada dua. Jadi pengairan itu jika alami tidak pakai modal dengan aliran air dari sungai yang gratis atau dari curahan hujan yang gratis? Ada curahan hutan yang bayar? Curahan hutan yang gratis, maka zakatnya adalah al-ushru sepersepuluh dari panenannya. Setelah memenuhi, mencapai nisabnya. Nisabnya kalau jadi beras adalah 8 kuintal, 5, 8 kuintalan beras. Kalau padi kurang lebihnya 1,2 ton. Jadi kalau ibu punya penghasilan sawah, padi ibu kok sampai seandainya dikira-kira jadi beras sampai 800 kilo maka ibu wajib mengeluarkan zakat al-ushru sepersepuluh jika pengairannya adalah dengan curahan hujan atau dari air sungai. Pupuk tidak masuk pembahasan di sini. Baik di pupuk atau tidak pupuk sama. Adapun jika pengairannya adalah dengan diesel yang Anda bayar atau bayar ke perairan, pengairan tapi ibu harus bayar. Dan jika tanpa itu maka padi kita akan mati. Tanpa pengairan tambahan yang bayar. Intinya bayar atau tidak bayar. Kalau ternyata pengairan itu adalah dengan membayar. Maka katailah zakat yang menjadi nisful ushri alias sepersepuluh tadi dibagi lagi menjadi seper sepuluh dibagi dua menjadi berapa? Sepersepuluh berarti sepuluh persen menjadi lima persen. Kalau sepuluh itu sepuluh persen, separuhnya lagi menjadi lima persen. Itu zakatnya zakat pertanian dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli-ahli membayar zakat dan jangan sampai kita itu menerima zakat.